Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat hidayah kepada Islam ini. Nikmat hidayah untuk menuntut ilmu dan nikmat hidayah di dalam kita duduk di majlis ilmu dan nikmat-nikmat yang lain lahir dan batin yang tidak bisa kita hitung banyaknya dan tidak bisa dinilai harganya. Tiada lain yang dituntut oleh Allah yaitu hanya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran dengan hati kita meyakini bahwa seluruh nikmat itu hanya datang dari Yang Maha Kuasa. Wa ma bikum min ni'matin faminallah tidak satu pun nikmat yang ada pada diri kalian yang kalian rasakan yang kalian dapatkan kecuali hanya datang dari Allah. Ini yang pertama, yang kedua kita banyak memuji dan memuja Allah dengan lisan kita di pagi dan di sore hari seperti doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepantasnya kita ucapkan di pagi hari dan di sore hari. Allahumma ma asbaha bi bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak satupun nikmat di pagi hari ini yang aku rasakan, yang aku peroleh baik datang dari engkau ya Allah secara langsung atau perantara hambamu kecuali semata-mata hanya datang darimu ya Allah. Bagimu segala kesyukuran, puji-pujian, walakal hamdu walakal syukur. Barang siapa yang mengucapkan doa tersebut, maka dia telah menunaikan kewajiban syukur pada hari tersebut. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi. Kemudian yang ketiga adalah mensyukuri nikmat dengan memanfaatkan kesempatan dan waktu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan anggota badan kita dan kehadiran kita di masjid sekarang ini dan juga para pendengar radio Al-Hikmah dan juga Al-Hidayah dan juga radio Al-Madinah semuanya itu adalah salah satu bentuk dari kesyukuran kita. Salah satu bentuk dari aplikasi syukur yang wajib kita tunaikan kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah ala dhalik. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan kita diberi nikmat dan hidayah oleh Allah untuk mencintai Rasul kita, meneladani beliau dalam segala aspek kehidupannya dan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah di dalam kita menjalankan agama yang kita cintai ini. Jemaah kaum muslimin dan muslimah dan para pendengar Radio Al-Hikmah, Radio Al-Hidayah di Pekanbaru dan juga Radio Al-Madinah di Martapura, Kalimantan. Barakallahu fikum wa barakallahu fi amarikum wa masa'ikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Memberkahi memberkahi keberadaan kita di rumah Allah ini dan memberkahi seluruh kegiatan dan aktivitas kita di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat dan berliku-liku ini. Ikhwatal iman rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat. Pembahasan kita pada pagi hari yang insya Allah penuh berkah ini seputar permasalahan yang senantiasa kita mohon memohon kepada Allah seputar permasalahan dan perkara yang selalu dalam setiap kesempatan dan waktu kita di kehidupan kita dalam setiap ibadah dalam setiap ketaatan bahkan sepanjang hidup kita kita senantiasa mencari hal itu. Kita senantiasa berusaha untuk meraihnya. Kita senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan ini merupakan cita-cita setiap insan muslim di dalam mengarungi dunia ini yang meyakini bahwa di sana masih ada perjalanan yang panjang tidak ada batasnya yaitu negeri akhirat. Yaitu al-hidayah wa ma adrakumul hidayah petunjuk hidayah setiap kita yang solat mendirikan solat setiap kaum muslimin yang mendirikan solat adapun yang tidak solat ya perlu dipertanyakan Islamnya ya kan yang mendirikan solat tidak sah solatnya kecuali apabila memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oh, Kajian juga di sana kayaknya. Nah. Taib. Jadi setiap rakaat solat kita, di setiap rakaat solat kita, baik solat wajib dan solat sunnah, kita selalu memohon kepada Allah hidayah. Selalu memohon hidayah pada yang Maha Kuasa. selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita senantiasa diberi hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim akan tetapi jemaah kaum muslimin dan para pendengar rahimakumullah sudahkah kita memahami hakikat dari hidayah dan sebesar apa kebutuhan kita kepada hidayah tersebut dan kenapa kita harus di setiap rakaat solat kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa hakikat dari hidayah tersebut ini yang perlu kita pertanyakan dan fenomena kehidupan masyarakat kita kita ingin melakukan introspeksi tidak ingin mengkambing hitamkan si Pulan dan si Alan, tidak introspeksi diri kita dan kaum muslimin. Kenyataan hidup kita, kenyataan mayoritas kaum muslimin yang mendirikan solat, yang memohon kepada Allah 17 kali dalam solat fardu mereka, ihdinas siratal mustaqim, banyak yang tidak memahami hakikat dari doa tersebut. Banyak yang tidak memahami kebutuhan mereka terhadap hidayah tersebut. Dan banyak yang tidak memahami kiat-kiat untuk meraih hidayah tersebut. Ikhwatul iman rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pembahasan masalah hidayah merupakan pembahasan yang hendaknya menjadi perhatian kita. Hendaknya menjadi perhatian kita bersama. Terlebih lagi di zaman yang penuh dengan bermacam fitnah di zaman yang penuh dengan bermacam gelombang syahwat badai fitnah yang menerpa dan menghantam kehidupan manusia gelombang syahwat yang menenggelamkan tatanan hidup manusia banyak yang menyimpang dari hidayah banyak yang keluar dari jalan-jalan hidayah baik secara total atau secara secara umum atau dalam sebagian aspek-aspek dan permasalahan-permasalahan hidayah. Nanti kita akan jelaskan sejauh mana kebutuhan kita, sebesar apa kebutuhan kita pada hidayah. Perkataan Imam Ibnu Qayyim yang sangat bagus sekali kita cermati insya Allah bersama dalam kesempatan kali ini. Beliau menjelaskan bagaimana kebutuhan kita pada hidayah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sejenak kita mengkonsentrasikan pemikiran kita. Sejenak, nggak lama, hanya mungkin dua jam ke depan. Ya, agar kita bisa memahami hakikat hidayah bersama-sama meraih berlomba-lomba untuk sampai kepada hidayah tersebut. Sebelumnya perlu kita memahami apa yang maksud dengan hidayah. Hakikat hidayah yang selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam sebagian perkataan beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat hidayah. Hal ini menunjukkan kepada pemahaman beliau yang sangat tajam pengetahuan beliau yang sangat luas di dalam memahami hakikat hidayah yang kemungkinan banyak di kalangan kita yang belum memahami hakikat tersebut terlebih lagi al ikhwah perjalanan hidup ini telah menjadikan kita atau grafik iman kita terus pasang surut. Ya. Semangat kita untuk menempuh jalan-jalan hidayah itu semakin apa? Terjadi apa? Pasang surut. Di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam melaksanakan ketaatan dan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan agama kita ini terus terjadi apa? Pasang surut. Nah, itulah hakikat dari iman sebenarnya. Karena iman itu yazid wa yangkus. Nah, dengan memahami permasalahan hidayah, kita akan semakin memahami bagaimana urgensi, bagaimana kedudukan, bagaimana manzilah dan martabah keimanan dan hidayah yang selalu yang wajib untuk selalu kita pertahankan dan kita tingkatkan sehingga dengan demikian biinillah kita akan menjadi orang-orang yang an'amta alaihim yang mendapatkan nikmat dan selamat dari al-maghdubi alaihim waladhalin jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat akan kita jelaskan nanti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah al-hidayah al-ilmu bil haqqi ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi hidayah kata beliau adalah mengenal kebenaran mengetahui al-haq, mempelajari kebenaran, mengenal kebenaran, ma'aqasdihi disertai dengan keinginan untuk apa? Mengamalkannya. Karena kalau hanya sekedar mengenal, tidak punya keinginan mendapatkan dan mengamalkan, ini belum sempurna. Wa itharihi ala ghairihi dan mengutamakan kebenaran itu dari apa? Dari selainnya. Kemudian kata beliau, orang yang mendapatkan hidayah itu al-muhtadi fal-muhtadi huwal 'amil bil haqqi al-muridu lahu. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang mengamalkan kebenaran dan menginginkan kebenaran itu. Jadi kata beliau, hidayah yang sesungguhnya yaitu mengenal kebenaran dan kebenaran itu banyak. Kebenaran dalam akidah, kebenaran dalam ibadah, kebenaran dalam muamalah, kebenaran akhlak. Bukan demikian? Al-haq bahkan Islam secara menyeluruh al-haq. Wa qul al haqqu wa al batil. Innal batila kana zahuq. Katakan telah datang kebenaran apa itu Islam dan akan sirna kebatilan dan kebatilan itu pasti akan sirna dan Islam mencakup bermacam dimensi dan prinsip dasar ajaran yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya akidahnya ibadahnya akhlaknya muamalahnya dan seluruh aspek yang berkaitan dengan agama ini itu al-haq seluruhnya kebenaran dan artinya mempelajari Islam al-haq kebenaran al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu maka jangan kamu menjadi orang-orang yang ragu ma'a disertai dengan keinginan terhadap kebenaran itu dan keinginan ini merupakan faktor utama yang akan mendorong seorang untuk beramal. Kalau dia mengetahui tidak ingin, tidak menginginkan, dia tidak akan beramal. Kemudian kata beliau ditambah lagi dengan perkara yang ketiga wa itharihi ala ghairihi mengutamakan kebenaran itu di atas atau daripada yang lain. Boleh jadi dia mengetahui dan mengamalkan, tapi tatkala bertentangan, berhadapan ya, dihadapkan kepada perkara yang lain yang itu mungkin lebih dia cintai, dia mungkin meninggalkan kebenaran tersebut. Tapi orang yang mendapatkan petunjuk, dia mengenal kebenaran, berkeinginan untuk mengamalkan, kemudian dia amalkan, kemudian mengutamakan kebenaran tersebut. Oleh karena itu kata beliau, al-muhtadi yang mendapat petunjuk itu orang yang mengamalkan kebenaran dan menginginkannya. Nah, mari kita introspeksi diri kita masing-masing ya. Yang alhamdulillah kita mendapatkan hidayah Islam itu hidayah yang paling utama. Tapi tidak cukup hanya sekedar dah alhamdulillah saya beriman, Islam gak cukup. Harus terus ditingkatkan hidayah tersebut karena kebutuhan kepada hidayah dan tidak ada namanya batas akhir dari hidayah tersebut. Tidak berujung. Terus. Tidak ada batasnya hidayah itu. Sebenarnya akan dijelaskan nanti pada pembahasan yang selanjutnya. Dan juga ungkapan yang senada dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwa kata beliau al-huda petunjuk itu hidayah itu adalah al-ilmu bil haqqi wal amal bihi mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Wadidduhu ad-dalal anil ilmi dan lawan dari hidayah itu adalah kesesatan. Kesesatan dari ilmu, artinya jauh dari ilmu, tidak mengenal di dalam beramal setelah apa? Setelah berilmu. Jadi dia tidak mengamalkan itu dolal. Dan makna yang dijelaskan oleh kedua ulama tersebut itu pada hakikatnya kalau kita cermati doa yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah itu telah tercantum dan termaktub di dalam permohonan kita. Mari sejenak kita cermati. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ya Allah beri kami hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Lalu jalan orang-orang yang diberi nikmat itu jalan siapa? Bagaimana kriteria jalan tersebut? Lihat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai adalah jalan orang-orang yang memiliki yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Itulah karakter dan sifat orang-orang Yahudi. Dan jalan orang yang sesat mereka yang beramal tanpa ilmu. Jadi kalau ada yang beramal tanpa ilmu, tanpa landasan, tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ini sesat ini. Belum mendapatkan hidayah. Kendati hidayah secara umum, dia telah masuk ke dalam Islam. Karena hidayah tersebut punya tingkatan-tingkatan. Satu tingkatan membutuhkan hidayah yang lain untuk lebih Tinggi lagi tingkatan hidayah tersebut. La nihayata lahu, tidak ada batasnya. Oleh karena itu, terjadi bermacam penyimpangan, kesesatan, kekeliruan di dalam mengamalkan Islam tatkala terjadi kekeliruan di dalam dua permasalahan ini ilmu dan amal ada yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan dan itu merupakan sifat dan karakter orang Yahudi. Kendati dia bukan orang Yahudi tapi karakternya, sifatnya. Pada dirinya ada sifat yang tercela ini. Ada orang yang semangat beramal tapi tanpa ilmu. Maka dia keliru dan sesat dan pada dirinya ada karakter sifat orang-orang Nasara kendati dia bukan orang Nasrani sebagaimana tafsir Rasulullah bahwa gairil maghdub adalah al-yahud wadhalin an-nasara. Keduanya adalah sesat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dominan dalam diri orang-orang Yahudi, yang dominan atau karakter yang mendominasi hidup mereka, sifat mereka adalah apa? Al-maghdub, yaitu dimurkai. Mereka mengenal Rasulullah, mengenal kebenaran Islam tapi meninggalkan hasadan, bagian zolim dan hasad. Al-Zalim, orang Nasara menjadikan Isa sebagai Tuhan mereka. Dikultuskan, diilahkan. Ya, keliru, sesat. Dan itu tanpa ilmu. Karena hanya mengikuti orang-orang yang sesat sebelum mereka. Ikhwatalima rahimakumullah. Itulah ikat hidayah. Jadi tatkala kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Arti jalan orang-orang yang selalu berjalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan ilmu tersebut luas. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ilmu itu luas. Berkaitan dengan ilmu akidah kepada Allah, ilmu ibadah, berkaitan dengan hukum-hukum syariat ini, ya, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamal dan seluruh aspek agama ini semuanya dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Berarti jamaah mulia Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar radio Satu Lombok ya dan juga radio Hidayah FM Pekanbaru dan juga Gema Madinah Martapura rahimakumullah jami'an berarti tatkala kita memohon kepada hidayah berarti kita memohon kepada Allah, ya Allah tunjuki kami kepada jalan ilmu dan jalan amal. Dalam segala aspek kehidupan kami. Ikhwatal imam rahimakumullah. Oleh karena itu, makna yang diutarakan oleh kedua imam tersebut, Ibnu Qayyim dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sebenarnya diperkuat ya makna tersebut oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang tujuan atau misi utama diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil Haq" Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Di dalam tiga ayat yang di dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah ayat 33 dan surah As-Saff ayat 9 dan surah Al-Fath ayat 28. Ya, Dijelaskan oleh Allah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dalam surat Al-Fath diakhiri dengan wa kafa billahi syahida. Bil huda. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, agama yang benar. Para ahli tafsir kalau kita lihat, kita baca kitab tafsir, akan kita dapatkan ya penafsiran para ulama tentang dinul hak dan huda tersebut. Kendati bermacam redaksi dan ungkapan mereka pada hakikat tidak keluar dari dua pemahaman dan dua makna. Yang pertama adalah ilmu, kemudian yang kedua adalah amalan. Wal huda adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wadinil haq dan agama yang benar adalah al-amalus soleh. Al-huda adalah ilmu nafi wa dinul haq agama yang benar adalah amalus soleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lain ya dari kalangan para ulama ahli tafsir tentang kedua ayat atau ayat yang kita bacakan tadi. Ikhwatal iman rahimakumullah dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui hakikat dari hidayah tersebut pembahasan yang harus juga kita ketahui bahwa ilmu dan amal soleh yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang yang mendapatkan hidayah untuk berilmu dan beramal itu pada hakikatnya semata-mata karunia dari Yang Maha Kuasa. Bukan karena kepintaran seseorang, bukan karena jabatan dan kedudukan, bukan karena kekayaan dan kecantikan atau ketampanan dan seterusnya. Bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan karena suku dan kabilah, tapi semata-mata adalah hidayah, taufik, karunia dari Yang Maha Kuasa. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat. Oleh karena itu, kalimat hidayah ada nama al-hidayah, al-fadlu, an-ni'matu ar-rahmah. Kan begitu? Sering kita dapatkan seperti itu. Karunia Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, hidayah kan begitu? Itu pada hakikatnya istilah-istilah dalam agama yang intinya menunjukkan kepada makna yang sama dan saling melazimi. Karena seorang mendapatkan hidayah, dia telah mendapatkan rahmat. Dan rahmat itu karunia dari Allah dan karunia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya al-hidayah wal fadlu wan ni'mah war rahmah bahwa petunjuk itu karunia, nikmat dan rahmat mutalazimat yang selalu berkaitan, nggak bisa dipisahkan. La yanfaku ba'duha an tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena tatkala kita memohon hidayah kepada Allah berarti kita memohon rahmat. Tatkala kita mohon rahmat kita memohon nikmat. Tatkala kita memohon nikmat berarti kita apa? Juga ingin karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, para pendengar ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, hidayah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menunjuki orang yang dikehendakinya dan Allah pula yang menyesatkan orang yang dikehendakinya. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mendapatkan petunjuk hidayah dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak seorang pun mampu untuk memberikan petunjuk yaitu mursyidan menunjukinya kepada jalan kebaikan jalan kebenaran Qala Allah Ta'ala wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan juga basira yang memberi pertolongan. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah siapapun kita apapun kedudukan dan juga jabatan kita siapapun yang hidup di dunia ini dan apapun kedudukan dia di masyarakat dan sebanyak apapun hartanya dan setinggi apapun jabatannya semulia apapun martabat dan juga keturunannya martabat dan nasabnya maka semua itu tidaklah akan membawa dia kepada hidayah kalau yang maha kuasa tidak menghendaki hal itu. Oleh karena itu, mari kita menyadari kondisi kita masing-masing. Menyadari posisi kita masing-masing. Bahwa siapapun di antara kita yang hadir pada kesempatan kali ini dan yang mendengar di mana saja ikhwatal iman rahimakumullah mari kita senantiasa ber tadarru, tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu memohon. Nah. Untuk selalu bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Untuk selalu memohon hidayah. Karena kalau Allah tidak menunjuki kita kepada hidayah, kita senantiasa berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu wahai hambaku kata Allah seluruh kalian ini berada dalam kesesatan gak ada jaminan untuk mendapatkan hidayah semua kalian dhalun illa man hadaitu kecuali orang yang aku beri hidayah Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka memohonlah hidayah kepadaku. Mintalah hidayah kepadaku. Niscaya akan aku berikan hidayah itu. Dalam hadis ini ada ancaman dan ada harapan. Ancaman bahwa semua kita ini dalam keadaan sesat kecuali orang yang berhidayah kita khawatir dan di waktu yang sama kita berharap. Kenapa? Karena Allah menjanjikan barang siapa memohon hidayah akan diberi hidayah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Hidayah itu karunia dari Allah. Wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Karunia itu hanya ada di tangan Allah. Allah akan berikan karunia itu kepada orang yang dikehendakinya dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia yang besar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dalam mukaddimah yang kita bacakan tadi, Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang akan mampu memberikan hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak seorang pun yang akan mampu menyesatkan dia. Ikhwatan iman rahimakumullah. Kemudian, kembali kita kepada ayat yang mulia. Permohonan kita dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon hidayah kepada Allah agar kita ditunjuki kepada as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa ma adrakum as-siratal mustaqim, tahukah kita apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah kitabullah. Adalah tali Allah agama Islam kebenaran dan Nabi serta para sahabatnya. Itu jalan yang lurus. Makna yang kita sebutkan tadi telah dinukil oleh para ulama tafsir di dalam kitab-kitab mereka dan kesemuanya itu makna yang benar yang tidak bertentangan dan telah dikatakan dan disampaikan oleh para ulama para aimatus salaf imam-imam salafus saleh dalam menafsirkan firman Allah ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa perkataan para ulama yang menafsirkan bahwa as-siratul mustaqim itu adalah kitabullah, tali Allah, kemudian kebenaran, kemudian agama Islam dan juga ada yang menafsirkan Nabi berserta kedua para sahabatnya Abu Bakar dan Umar Kata beliau ini makna yang semuanya makna ini semuanya benar, tidak bertentangan. Kata beliau bahwa makna tersebut saling melazimi, saling berkaitan. Barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang para sahabat dan seluruh para sahabat sepeninggal beliau, maka ia telah mengikuti kebenaran. Barang siapa yang mengikuti kebenaran, sungguh ia telah mengikuti Islam. Barang siapa yang mengikuti Islam, sungguh ia telah mengikuti Al-Quran dan itulah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang kokoh wa atasimu bihablillah jami'an wala tafarraku berpegang teguhlah kepada tali Allah yang kokoh ya dan jangan bercerai-berai dan barang siapa yang mengikuti tali Allah subhanahu wa ta'ala sungguh dia telah berada di atas siratal mustaqim jadi intinya jamaah tatkala kita memohon hidayah ilmu dan amal tadi berarti kita memohon kepada Allah untuk mengikuti jalan siapa? Jalan Rasulullah dan para sahabatnya mengikuti Islam, mengikuti kebenaran dalam ilmu dan amal kita. Dan di waktu yang sama permohonan kita agar kita dibimbing dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berilmu bagaikan sebagaimana Rasulullah berilmu, bagaimana para sahabat berilmu dan beramal sebagaimana Rasulullah beramal dan berilmu. Itulah hakikatnya hidayah tersebut. Makanya tatkala kita ihdinas suratal mustaqim memohon kepada Allah, perhatikan ilmu kita. Perhatikan amalan kita. Kalau kita memohon kepada Allah ihdinas suratal mustaqim, Lalu ilmu kita menyimpang dari ilmu Rasulullah amalan kita menyimpang dari amalan Rasulullah, perlu dipertanyakan doa kita. Kita memohon doa tapi tidak memahami isi kandungan doa tersebut. Dan ini termasuk doa dari hati yang ghafil. Min qalbin ghafil. Doa tapi hati lalai. Artinya tidak mengetahui isi kandungan dari doa tersebut. Mari kita cermati, mari kita hayati doa tersebut. Ikhwatalima rahimakumul. Oleh karena itu, kebutuhan kita kepada hidayah tersebut, kebutuhan kita kepada doa yang selalu kita ucapkan tidak kurang 17 kali dalam setiap rakaat solat kita. 17 kali. Solat fardu. Dalam sehari semalam, 17 rakaat. Di setiap rakaat, kalau tidak membaca doa ini tidak sah solat kita. La solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Gak sah solat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa demikian jemaah? Hal ini menjelaskan kepada kita begitu besarnya kebutuhan pada hidayah. Begitu agung dan mulianya hikmah dan rahasia yang terkandung dalam permohonan dan doa atau surat Al-Fatihah itu secara keseluruhan. Karena di dalamnya inti dari Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan inti rahasia Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan rahasia dari Al-Fatihah itu ada dalam firman Allah, Iyaka na'budu iyaka nasta'in. Dan kebutuhan kita yang paling utama ada dalam doa tersebut yaitu ihdinas siratal mustaqim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau menjelaskan bahwa kebutuhan kita kepada hidayah di sini saya nukilkan perkataan beliau dengan bahasa Arab ya kata beliau wal abdu muftaqirun ilal hidayati fi kulli lahzatin wa nafasin fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuhu seorang hamba kita ini semua membutuhkan hidayah fi kulli dalam setiap keadaan. Wa nafasin dan pernapasan kita. Jemaah, berapa kali kita bernapas menghirup oksigen dalam satu detik? Ada ahli kesehatan di sini? Hah? Berapa kali kita menghirup dalam satu detik berapa kali kita bernapas? Bikulli nafasin berapa? Enggak terhitung jemaah. Kata Imam Ibn Qayyim, dalam setiap kondisi kita, dalam setiap pernapasan kita membutuhkan hidayah. Hijami ima ya'tihi wa dalam setiap apa yang dikerjakan dia dan ditinggalkannya. Kita mengetahui agama ini ada perintah dan ada larangan. Di dalam melaksanakan perintah kita butuhkan hidayah. Di dalam meninggalkan larangan kita butuhkan hidayah. Kemudian beliau jelaskan fa innau baina umurin la yafanku an la yamfaku anha. Karena seseorang itu selalu berada dalam kondisi dalam perkara yang tidak bisa dia itu terlepas dari perkara tersebut. Kemudian jelaskan oleh beliau ada kalanya seseorang dia itu melaksanakan suatu perintah, melaksanakan perintah atau amalan ala ghairi hidayah, tidak sesuai dengan hidayah. Baik hal itu dikenakan kejahilan dia, maka dia membutuhkan apa? Hidayah untuk mengetahui kebenaran di dalam perkara yang dia kerjakan tanpa ilmu tersebut. Atau kata beliau, ada kalanya dia itu mengetahui kebenaran, akan tetapi dia tidak melaksanakan kebenaran itu sebagaimana mestinya. Banyak enggak dalam kelang, apa di kelangan kita seperti ini? Ya jemaah. Banyak enggak? Banyak. Kita ketahui kebenaran akan tetapi kita tidak mampu, belum melakukan kebenaran itu sebagaimana mestinya. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita membutuhkan apa? Hidayah bagaimana kita mampu melakukan kebenaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membutuhkan taubah, bertaubat pada Allah untuk apa? Dari kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan di dalam beramal tersebut. Ada kalanya kata beliau dia mengetahui kebenaran tersebut sebagaimana mestinya. Ilmu dan amal dia amalkan, dia ketahui dan diamalkan. Akan tetapi dia masih kekurangan hidayah yang lain. Apa itu? Yaitu menginginkan kebenaran dan amalan itu. Karena kalau seorang dia beramal, ini berilmu dan beramal, lalu dia pada kesempatan lain dalam perjalanan hidupnya kurang keinginannya untuk beramal, dia akan apa? Beramal sejenak kemudian dia tinggalkan. Betul nggak? Ada yang seperti ini di kalangan kita? Banyak. Pertama semangat, Betul nggak? Menuntut ilmu. Sekarang ini semua kita apa? Menggebu-gebu ya kan? Naik iman kita ini. Lalu kalau pulang nanti diamalkan. Tapi setelah itu perjalanan seminggu, dua minggu, sehari, dua hari, gimana? Gimana jemaah? Kendur ya kan? Itulah iman tadi pasang surut. Itu membutuhkan hidayah agar kita terus menginginkan kebenaran terus beramalkan. Ini kenyataan hidup kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, ada kalanya dia itu telah mendapatkan hidayah, berilmu dan beramal, dan menginginkan, tapi dia masih membutuhkan kesempurnaan, ditambah lagi hidayah tersebut. Tamamal hidayah fiha, kesempurnaan hidayah. Ada kalanya dia itu telah diberi hidayah, petunjuk untuk hidayah akan tetapi dia masih membutuhkan hidayah yang lain untuk apa? Mengetahui perinciannya, tafasilnya. Ya, banyak permasalahan ilmu, permasalahan amal ini yang masih belum kita ketahui secara mendetail. Itu enggak? Mungkin ilmu kita masih sebatas mungkin hal yang global kan begitu. Tapi untuk tafasilnya, rinciannya, tidak usah jauh-jauh Masalah solat saja. Betul enggak? Kita mengetahui bahwa sholat yang diterima itu sholat yang sesuai dengan sunnah Rasul. Selalu kamara itu minyak usalli. Betul enggak? Solatlah seperti kalian melihat saya solat, Kita tahu dalilnya wajib mengikuti Rasul. Lalu bagaimana dengan solat kita? Perhatikan solat kita masing-masing. Enggak sama. Juga yang berdiri sama, sapnya lurus. Berdampingan. Enggak sama kehusukannya. Gak sama nilai sholatnya, betul nggak? Membutuhkan hidayah. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita itu telah mengetahui jalan kebenaran. Ini hidayah, ini jalan kebenaran. Akan tetapi tidak mengetahui rambu-rambu sebagai apa? Pemandu kita untuk mengikuti kebenaran. Seperti orang berjalan. Ada hidayah ila tariq. Hidayah fit tariq. Hidayah idha wasal ada tiga. Hidayah petunjuk untuk mengetahui jalan. Hidayah untuk mengetahui bagaimana cara berjalan. Lalu hidayah untuk mengetahui mana rambu-rambu, di mana tempat kita berhenti, di mana kalau kita kekurangan bahan bakar, di mana mengisinya apa? Betul nggak? Seorang ingin misalnya ke Surabaya atau ke Jakarta dia tahu ini jalan ke Jakarta. Tapi tidak tahu di mana dia akan nanti isi menambah bahan bakar. Habis bahan bakar. Jangan-jangan habis bahan bakar dia apa? Di tengah hutan. Atau jauh dari tempat apa? Pom bensin. Atau dia mengetahui, udah bahan bakar lengkap. Nanti dia capek, mau istirahat tidak tahu di mana tempat istirahat. Begitu sampai ke tujuan, nggak tahu juga banyak ganggang atau banyak hal-hal yang rambu-rambu yang diperhatikan. Kalau dia hanya sekedar mengetahui jalan ini jalan tol ke Jakarta misalnya, lurus, tapi nggak tahu mana jalan yang berliku-liku, jalan nanti mungkin kalau ini ditempuh memakan waktu, membutuhkan waktu sekian dan ini kalau ditempuh membutuhkan waktu sekian, nanti mungkin banyak yang kendaraan yang macet, kan begitu, dan seterusnya. Maka dia juga sangat dikhawatirkan tidak akan sampai kepada tujuan atau kalaupun sampai membutuhkan waktu yang sangat lama. Atau mungkin hanya sampai di pertengahan jalan. Tidak sampai tujuan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui hidayah secara sempurna. Ini sebagai ilustrasi Begitulah hakikat kita dalam menempuh perjalanan hidup dunia sampai akhirat. Kita tahu ini Islam, ini iman. Tapi jalan menuju surga itu kendati lurus, tapi ada di sana rambu-rambu kita perhatikan. Karena di kiri kanan kita banyak ranjau-ranjau yang akan menjerumuskan. Ini al mustaqimnya Islam akan tetapi di kiri kanan banyak jalan-jalan yang akan menghancurkan, yang akan membawa kita jauh dari jalan yang lurus tersebut. Kalau tidak punya ilmu, kenati kan kita ini jalan Islam, nah jalan ke surga. Tapi kalau kita berjalan sendirian, tidak ada yang membimbing, bisa selamat sampai tujuan. Sebagai contoh, orang ingin jalan ke surga. Ya ini, sholat jalan ke surga. Betul nggak? Tapi kalau dia tidak mengikuti rambu-rambu dari Rasulullah, artinya kaifiyah dan tata, tara, tata caranya. Bagaimana sholatnya? Diterima? Ya jemaah, diterima nggak sholatnya? Enggak. Dia sholat mengikuti sunnah Rasulullah tapi nggak ikhlas. Diterima nggak sholatnya? Enggak. Inilah rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, kan nanti dia tahu ini sholat yang benar seperti ini, tapi mungkin masih banyak hati ini disertai dengan riak dan kesyirikan atau dan yang lain-lainnya. Ini tauhid. Syarat utama untuk masuk surga. Ini kunci untuk masuk surga. Tapi untuk masuk surga nggak semudah dibayangkan. Huffatil jannatu bil makarih Jalan-jalan ke surga itu apa? Dipenuhi dengan hal-hal yang sulit. Yang tidak disenangi. Wahuffatin naru bisyahawat. Tapi kalau yang ke, yang ke neraka itu semuanya apa? Disenangi oleh hawa nafsu. Itu enggak? Nah, ini rambu-rambu yang seperti ini kalau enggak diberi hidayah oleh Allah tidak akan mungkin kita ketahui. lima rahimakumullah. Itu diantara yang beliau sampaikan Bagaimana kebutuhan kita kepada hidayah? Oleh karena itu kata beliau dalam perkataan beliau yang lain menambahkan bahwa hidayah itu tidak ada batasnya. Fa innal hidayata la nihayata hidayah itu tidak ada batasnya. Walau balagal abdu fiha ma balag kendati seorang telah sampai kepada hidayah itu pada tingkatan paling tinggi. Wa fauqa hidayati hidayatun ukhra di atas hidayah yang telah dia raih itu masih ada hidayah yang lebih tinggi dari itu. Wa fauqa tilkal hidayah dan di atas hidayah yang paling tinggi itu masih ada hidayah yang lain. Ila ghairi tanpa batas kata beliau. Kita berilmu sekarang ini, belajar mengetahui tentang hidayah, mengetahui kebenaran. Butuh hidayah untuk apa? Bisa mengamalkan. Begitu kita mengetahui kebenaran dan mengamalkan, butuh apa? Hidayah untuk menyampaikan. Begitu menyampaikan banyak rintangan dari keluarga, masyarakat, kan begitu? Butuh hidayah untuk sabar. Untuk sabar membutuhkan hidayah yang lain. Kita membutuhkan hidayah untuk bisa senantiasa istiqomah di atas hidayah tersebut. Dan hidayah tersebut nikmat dari Allah. Kita membutuhkan hidayah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tidak terbatas, tidak terhenti dalam titik batasan yang tertentu. Tidak ada titiknya. Terus masih koma. Koma, koma terus bersambung, nggak ada titik, belum titik. Ya. Sehingga dari sini sedikit kita memahami, sedikit ya. Secuil pemahaman yang bisa kita peti dari hikmah kenapa Allah senantiasa menyuruh kita ihdinash eh mustaqim. Bukan seluruh hikmah secuil hikmah yang kita pahami dari firman Allah ihdinas siratal mustaqim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian setelah kita memahami kebutuhan kita pada hidayah tersebut, perkara yang lain yang perlu kita pahami tentang hidayah pembagian hidayah. Pembagian hidayah. Bahwa hidayah tersebut secara umum terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan istilah hidayah al-irsyad wa dilalah. Dan ada yang dinamakan dengan hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayatul irsyad wa dilalah Hidayah yang pertama yaitu memberi petunjuk hidayah yang Allah berikan pada kita sehingga kita mampu memberikan hidayah itu kepada orang lain. Artinya menunjuki orang lain kepada jalan-jalan kebenaran. Memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan tausiah, memberikan pelajaran, itu hidayah. Nah, masing-masing kita insya Allah mampu dengan tingkat keilmuan masing-masing. Dan diutusnya para nabi untuk menyampaikan hidayah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Siratillah, jalan Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jalan Allah siratul mustaqim Jalan Allah yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi. Ala ilallah tasirul umur, ketahuilah seluruh perkara yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul kita Muhammad SAW hadi ila suratul mustaqim. Menunjuki manusia. Berkat perjuangan beliau. Berkat taufik dan hidayah dari Allah. Kemudian perjuangan beliau menyampaikan hidayah alhamdulillah kita ini sekarang mendapat mendapat hidayah. Ini perjuangan beliau mengorbankan jiwa dan raga beliau di dalam menyampaikan hidayah. Lalu kita mendapatkan hidayah, menjadi seorang yang muslim, menjadi seorang yang mukmin, menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mengikuti tuntunan hidup beliau. Ingin selamat sebagaimana beliau selamat. Ya. Alhamdulillah. Karena inilah wasilah kita dalam memahami agama. Dan inilah hidayah. Karena beliau diutus membawa hidayah tersebut. Ilmu dan amal tadi. Begitu juga setiap para da'i, para ustadz para alim ulama yang memiliki ilmu, mereka mampu untuk menyampaikan ilmu tersebut. Maka diutus di setiap umat itu seorang rasul. Kan begitu? Untuk menyuruh manusia kepada hidayah, kepada ilmu dan amal, kepada kebenaran. Ada yang mengikuti, ada yang menentang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Kenapa demikian? Karena masih ada hidayah yang kedua yang tidak dimiliki siapa? Oleh para nabi, para rasul, para alim ulama, para ustadz. Nggak dimiliki. Apa itu hidayah yang kedua? Hidayah itu taufik wal ilham. Hidayah yang Allah berikan kepada seseorang yang dengan hidayah itu dia beriman dan menerima kebenaran tadi. Ada di antara kita yang mampu menjadikan seorang beriman? Menjadikan seorang perkan hidayah? Jangankan orang lain. Anak kita sendiri terkadang kita sulit untuk menuntunnya. Istri kita sendiri terkadang sulit untuk dituntun. Keluarga kita sendiri terkadang sulit untuk diarahkan pada jalan kebaikan. Bahkan sebagian mereka menjadi orang yang mengerongrong dan menentang dakwah tersebut. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu berdakwah siapa musuh pertama beliau? keluarganya, paman-pamannya dari Quraisy. Seperti itu. Begitu juga kita. Yang mengikuti jejak beliau akan menghadapi hal itu. Tatkala kita mengajak kepada kebenaran, pasti di sana ada rintangan. Pasti di sana ada hambatan. Nah, kita membutuhkan hidayah yang lain yang kita jelaskan tadi, sabar dalam menyampaikan hidayah tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Walikulli qaumin had." Setiap kaum itu ada had, itu yang memberi hidayah, itu para rasul. "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budallaha wajtanibut tagut." Dan sungguh telah kami mengutus pada setiap umat itu seorang rasul menyeru kepada ibadah. Ani abudullah ibadatilah Allah dan tinggalkan tagut peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, para pendengar Radio Al Hikmah, Radio Al Hidayah, Pekanbaru, Radio Gema Madinah, Martapura dan juga Radio Satu Lombok ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapatkan hidayah untuk jalan yang lurus. Kemudian hidayah yang kedua yaitu hidayah ilham, hidayah taufik yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang itu beriman. Kendati dia telah mendengar ya, mendengar petunjuk, mendengar qala Allah wa qala Rasul, mendengar hadis dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hikmah-hikmah ilmu disampaikan tapi masih sebatas abah Mendengar, belum bisa menerima. Akan tetapi dia mendengar itu sebuah hidayah juga. Tapi hidayah masih rendah. Kalau dia menerima ini lebih tinggi tingkatannya dari sekedar mendengar. Coba kalau dia tidak mendengar sama sekali. Dan itu punya proses. Jadi keberadaan kita di sini mendengar kita nikmat hidayah ini. Apalagi kalau kita terima yang disampaikan kalau Allah wa kalau Rasul hidayah. Tapi kalau belum bisa menerima, masih ragu-ragu, alhamdulillah masih punya hidayah. Kenapa? Karena dia bisa hadir, ini hidayah. Kalau masalah menerima itu bukan urusan kita, bukan urusan ustaz, bukan urusan antum, itu Allah Subhanahu wa taala. At-taufiq. Itulah mana taufiq dan hidayah yang sungguhnya. Oleh karena itu, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hidayah menunjuki manusia penjalan kebenaran tidak mampu menunjuki siapa? Paman beliau, Abu Talib yang berkorban, yang membentengi, yang uh, ikut serta dalam menghadapi serangan dan tekanan dari musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Quraisy membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sakaratul maut. Ajal menghampirinya. Rasulullah menjenguk. Mengajak dia untuk masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Setiap Rasulullah mengajak beliau dengan segala kesungguhannya dan harapan yang tinggi. Berdoa kepada Allah. Agar dia mendapatkan hidayah. Setiap dia mengajak, Ya Am, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang akan menjadi hujah akan jadikan hujah bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa hujah hujjah bagi dia itu seorang yang beriman bukti sebagai orang yang beriman setiap dia mengajak maka juga Abu Jahal Abdullah bin Amr eh, bin Umayyah dan yang lainnya mengajak, atau kamu amilati Abdul Muttalib? Kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Sehingga akhir ucapannya dia itu meninggal dalam keadaan agama Abdul Muttalib. Enggan mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Kenapa? Paman dia. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La astaghfiran laka ma unha an dzalik." Niscaya aku akan meminta keampunan bagimu selama aku tidak dilarang melakukan hal itu. Akan tapi turun ayat yang melarang Rasulullah SAW meminta keampunan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak boleh bagi nabi dan orang beriman meminta keampunan bagi orang-orang musyrikin setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi orang yang mati dalam keadaan kufur enggak boleh di kita apa? minta keampunan dan rahmat baginya. Tapi di dunia boleh kita memohon kepada Allah, Allah mahdihi ya Allah tunjuki dia. Sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya Muhammad menghibur Allah menghibur rasulnya ya Muhammad engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai akan tapi hidayah itu Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki jadi ikhwatal iman jamaahku muslimin rahimakumullah dalam kita mengenal kebenaran dan mengajak umat mengajak saudara kita mengajak karib kerabat kita orang tua kita saudara kita ingat ya pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun kita tidak mampu memberikan hidayah. Kita hanya menyampaikan, menyeru, mengajak, mengajak untuk datang kajian, mendengarkan ilmu, kan begitu? Itu mampu kita lakukan. Akan tetapi hakikat hidayah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh karena itu sabar dan menyampaikan kebenaran. Ya, realita dalam hidup kita yang tidak bisa kita pungkiri. Alhamdulillah, ada yang anaknya mendapatkan hidayah, ternyata bapaknya masih belum mendapatkan hidayah. Betul enggak? Ada yang bapaknya perhidayah, anaknya belum. Ada yang suami dapat hidayah, istrinya belum. Ada istrinya, suaminya belum. Sekeluarga telah mendapat hidayah, tapi karib kerabatnya belum. Ini fenomena hidup kita nggak bisa dipungkiri. Karena hidayah bukan milik kita. Oleh karena itu jangan kita sombong. Jangan langsung memponis, ya kamu tidak akan mendapatkan hidayah. Nggak boleh seperti itu. Tapi memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Adapun seorang memponis kamu tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali, itu samanya apa? Orang yang sombong. Berusaha untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Kena hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Begitu juga tatkala menyampaikan hidayah, tak orang tidak menerima, menolak. Jangan kita keluar dari rel yang ditentukan agama sehingga mencela, mencerca dan seterusnya jangan. Akan tapi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, masyarakatku, keluargaku, kesungguh mereka tidak mengetahui. Lihat kembalinya pada ilmu. Kalau dia berilmu, insya Allah akan mengikuti kebenaran. Itulah hidayah tadi. Awal dari perjalanan hidayah itu ilmu. Kemudian mengamalkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itu yang berkaitan dengan al-hidayah, pembagian hidayah, kemudian tingkatan hidayah, ada hidayah amah, hidayah irsyad, hidayah taufi dan hidayah kepada surga dan juga neraka. Jadi di akhirat kelak kita jumpkan hidayah agar Allah menunjuk kita pada jalan ke surga, memudahkan jalan kita, karena untuk sampai ke surga ada jembatan, betul nggak? Jembatan sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Masing-masing kita pasti melewati jalan itu sirat. Yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang dan licin. Kiri kanan ada yang mengait dan melewati itu bermacam ya kondisi manusia dalam melewati itu ada kalanya melewati dengan apa seperti tiupan angin ada kalanya seperti sekejap mata ada kalanya sebagai eh, seperti larinya uh, unta yang atau larinya kuda yang kencang ada yang merangkak ada yang berjalan jatuh berdiri lagi ada yang jatuh masuk neraka wal tapi ingat ikhwatal iman rahimakumullah bahwa hidayah untuk menelusuri, untuk mengikuti jalan sampai ke surga itu tergantung pada hidayah di dunia ini. Kalau kita bergegas dan bersegera untuk mengikuti jalan-jalan hidayah yang dibentangkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jalan Rasulullah, siratal mustaqim, mengikuti amal dan juga mengikuti ilmu, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah diwariskan beliau kepada sahabatnya, sahabat kepada generasi setelahnya sampai kita saat ini. Kita bersegera untuk mengikuti siratal mustaqim di dunia ini adalah kita orang yang paling cepat nanti juga melewati siratal mustaqim sampai ke surga. Jazaan wifaqah. Balasan yang adil. Oleh karena itu, begitu sedikit terbuka pintu hidayah, jangan ragu-ragu masuk. Begitu ada seruan untuk hidayah, terima. Jangan ragu. Karena jalan kita sedang mempersiapkan jalan untuk selamat nanti ke dalam surga di akhirat kelak. Begitu ada jalan untuk hidayah, jangan noleh kiri kanan. Gimana orang akan benci tidak? Masyarakat bagaimana dan seterusnya? Hah? Atau mungkin kalau saya mengikuti ini, lalu tradisi masyarakat begini, lalu bagaimana mereka nanti dan seterusnya? Saya akan dikucilkan dan seterusnya, betul nggak? Ini was-was dari iblis ini, syaitan ini membisikkan si fulan hati-hati. Ya, apalagi mungkin yang sebagian yang mengikuti misalnya banyak simpatisan, pengikut. Kalau sempat dia mengikuti kebenaran, khawatir. Lalu bagaimana yang begitu banyak di belakang saya? Kalau saya katakan ini al-haq dan begitu dan seterusnya, lalu saya akan ditinggalkan kalau ditinggalkan, lah urusan dunia saya bagaimana? Kan begitu sebagian, ini fitnah bagi orang yang memiliki pengikut. Bagi kita orang yang biasa, juga fitnah. Kalau saya ikuti, jangan-jangan nanti juga ustadz saya. Kan begitu? Guru saya, masyarakat saya. Siap kita untuk yang demikian itu? Tapi kalau yang mereka yang mengutamakan wal akhiratu khairu abqa. Akhirat lebih utama, lebih mulia. Kita di dunia ini hanya perjalanan untuk mempersiapkan bekal menghadapi perjalanan yang panjang. Dia tidak akan ragu-ragu. Dia akan selalu langsung menerima. Kenapa? Karena dia mengatakan al-haqqu min rabbik fala takuna Kebenaran datang dari Rabbmu. Dan kebenaran itu hanya dalam agama Allah Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kita diuji dalam kehidupan dunia ini. Siapa yang selamat menelusuri, menempuh dan mengikuti jalan-jalan hidayah di dunia ini, dia selamat akan menempuh hidayah, petunjuk untuk sampai kepada surga yang merupakan kenikmatan tempat orang-orang yang beriman, beramal soleh di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilihat dan tidak pernah dilihat dan tidak pernah terbesit dalam benak pemikiran dan hati seseorang fiha mala ainun ra'at walau la udhunun samiat walau khatar ala qalbi bashar. Dalam surga kenikmatan tidak pernah terlintas dalam benak dan hati kita. Enggak pernah terbesit. Apa yang kita bayangkan tentang kenikmatan, tentang segala kemewahan, kelezatan di dunia ini, semuanya itu di luar dari jangkauan imajinasi kita dan juga persepsi kita. Malah ainun ra'at tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun samiat tidak pernah didengar oleh telinga. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian, jika halnya demikian, begitu pentingnya hidayah, besarnya kebutuhan kita pada hidayah, itulah hakikatnya. Lalu bagaimana meraih dan menggapai hidayah itu? Pertanyaan, ya, bagaimana kita meraih hidayah? Bagaimana kita untuk mendapatkan hidayah? Bagaimana kiat-kiat untuk meraih hidayah itu? Apa saja tips-tips untuk mendapatkan hidayah? Inilah inti dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kalau yang udah ngantuk, ya tolong. Ya, karena inti, inti pembahasan ini, inilah. Yang tadi masih pemanasan, ya kan? Tapi kalau udah ngantuk semua, nggak tahu ini apa butuh tafakur memahami hidayah atau wallahu alam, ya. Nah, ini intinya. Tolong dibuka matanya, dicermati dan dihayati, ya. Kalaupun ada ya apa namanya itu makalahnya bisa dilihat, ya menghilangi ngantuk begitu. lima iman rahimakumullah juga mudah-mudahan para pendengar ya tidak ngantuk ya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Para pendengar Radio Hidayah Pekanbaru dan juga Radio Hikmah, Radio uh, Gema Madinah ya. Martapura dan juga Radio Satu Lombok rahimakumullah jami'an. Semoga Allah ya menulis seluruh usaha dan upaya ikut kesertaan ikut sertanya antum semua mendengar kesempatan pada kesempatan kali ini sebagai amal soleh yang akan membawa kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal lima rahimakumullah. Kiat yang pertama untuk meraih hidayah. Tadi kita jelaskan. Naam. Tadi kita terjelaskan bahwa hidayah itu bertingkat-tingkat. Dan kita tidak ya jangan sampai kita merasa puas dengan satu tingkat. Nah, iman, Islam, hidayah. Tapi jangan merasa puas dengan itu saja. Karena di atas, di dalam iman dan Islam itu masih banyak hidayah-hidayah yang lain. Untuk mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan Rasul membutuhkan hidayah. Untuk melaksanakan Islam kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah butuhkan hidayah. Nah, bagaimana kita meraih hidayah tersebut? Bagaimana kita mendapatkan hidayah itu? Bagaimana permohonan yang kita panjatkan kepada Allah ihdinas siratal mustaqim terrealisasi dan teraplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama ikhwatal iman rahimakumullah, sebab yang pertama untuk meraih hidayah adalah bertauhid memiliki iman yang benar dan tauhid. Kendati iman yang benar itu dan itulah hidayah. Tapi untuk menambah hidayah di atas hidayah, di atas hidayah begitu seterusnya agar kita terus naik dalam tingkatan-tingkatan hidayah. Terus melangkah demi langkah untuk sampai pada tingkatan hidayah yang paling tinggi. Maka yang pertama iman dan tauhid. Tauhid adalah ketulusan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Tauhid adalah ruh dari Islam, ruh dari ibadah kita. Ibadah tanpa tauhid tidak ada artinya. Ibadah tanpa tauhid tidak ada nilainya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kecuali dengan tauhid. Yang hakikatnya adalah ketulusan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Mengesahkan Allah dalam ibadah di dalam sifat-sifat dan nama-namanya dan juga dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang hakikat dari tauhid adalah ketergantungan hati kita kepada yang maha kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala Alamin sebagaimana yang kita ikrarkan dalam solat kita Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin itulah tauhid hidup mati kita untuk Allah solat pengorbanan untuk Allah artinya seluruh hidup kita aktivitas kita dalam meraih ridha Allah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan pujian, sanjungan dari manusia. Kita hanya terus beribadah kepada Allah. Hanya memohon kepada Allah, memintanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharapnya kepada Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dan seterusnya. Itulah ibadah. Itulah tauhid. Itulah hakikat yang dimaksud dengan tauhid. Oleh karena itu, barang siapa yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, mempersekutukan Allah dalam ibadah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata dan dia sangat jauh dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang jauh. Kalau Allah Ta'ala, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi tingkatan kesesatan itu bermacam-macam. Ya, tingkatan. Tapi tingkatan sesat itu bukan ke atas ya, ke bawah. Karena kesesatan itu, kebatilan itu bukan ke atas, ke bawah. Tingkatan ke bawah, bukan tingkatan ke atas. Kebaikan hidayah naam tingkatan ke atas. Makanya ahlu surga, surga paling tinggi ya kan? Kebaikan, paling tinggi. Firdaus, terus naik. Adapun kesesatan itu fidarkil asfali minan nar. Kan begitu munafikin. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Di kerak-kerak neraka kan begitu. Ya tingkatan yang paling rendah. Nah, jadi kebenaran itu tingkatannya naik. Kalau kebatilan tingkatannya turun. Iya, begitu. Itulah yang cocok. Karena al-haq ya'lu. Al-Islam ya'lu kan begitu Islam tinggi. Wala yu'la alaihi tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Nah, jadi orang yang tersesat, orang yang berbuat syirik, melakukan kesyirikan, dia telah tersesat. Dan orang yang sesat tentu orang yang jauh dari hidayah. Bahkan dalam ayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak yelbisu mengotori, mencampuri iman mereka dengan kezoliman, maka mereka bagi mereka al-amnu keamanan. Ini yang pertama. Allah berikan padanya keamanan dunia dan akhirah. Wahum muhtadun dan mereka akan apa? Orang yang mendapatkan hidayah. Lihat Bagaimana kaitan dengan keimanan yang tulus dan tidak dicampur dengan kezaliman dengan hidayah. Dan dalam ayat ini, tatkala turun ayat ini, para sahabat bertanya pada Rasulullah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri, mengotori imannya dengan kezoliman. Para sahabat, ayat ini merasa berat bagi para sahabat. Kenapa? Karena mereka meyakini siapa yang tidak menzolimi dirinya. Ya Rasulullah, ayuna lam yadhlim nafsa. Siapa di antara kami, di antara kita ya Rasul tidak menzolimi dirinya? Jika hanya demikian tentu kita tidak akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan yang dimaksud dengan kezaliman. Ala tasma'una qawlal abdus salih, qawla abdus salih. Tidakkah kamu mendengar perkataan seorang hamba yang soleh sebagaimana dijelaskan oleh Allah Luqmanul Hakim. Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan, jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah. Sesungguhnya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud di sini kezaliman adalah kesyirikan. Maka barang siapa yang mencampuri, yang mengotori imannya dengan syirik. Ada kalanya syirikan itu kesyirikan yang menghancurkan iman. Ini syirik besar. Seorang berdoa meminta apa? kuburan, meminta penghuni kubur. Ini syirik besar. Kalau meninggal dalam kondisi seperti dia meninggal dalam keadaan kufur dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada kesyirikan yang mengotori, mengurangi kesempurnaan iman dan tauhid. Syirik kecil. Dia sholat, tapi diperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena mertua yang lewat. Atau mungkin Pak Ustadznya lihat melihatkan begitu, diperbaiki sholatnya. Ria. Ini syirk al-khafi. Syirk juga asgar Tapi dia kendati kecil dibandingkan dengan syirik besar, tapi dia merupakan lebih besar dari dosa besar. Akbar kebair. Lebih besar bahayanya. Seperti itu. Karena tidak orang yang ria sekedar ya dia sholat perbaiki sholatnya karena dilihat ingin dipuji khusyuk sholatnya kan begitu itu dia tidak kufur tapi akidahnya berkurang tauhidnya berkurang dan orang yang seperti jauh dari hidayah karena kalau dia mendapatkan hidayah tentu akan ikhlas ibadahnya kan begitu atau seseorang Di antara bentuk syirik kecil menggunakan azimat-azimat kan begitu penangkal. Baik bentuk gelang kan begitu atau dikalungkan anak kecil kan begitu penangkal, dia nak kena mata atau mungkin macam-macam dan seterusnya. Apa istilahnya itu di sini apa? Azimat ya, jimat ya, apa ya? Seperti itu macam-macam. Ada yang dipakaikan ke baju kan begitu? Ada nanti baju dipakai tulis bermacam-macam ayat-ayat apa namanya itu dan seterusnya, talasim dan lain-lainnya itu syirik. Dia meyakini dengan hal yang seperti itu dia akan selamat dari bermacam godaan atau bermacam ancaman dan seterusnya. Syirik. Ya. Atau menggunakan cara-cara yang lain dengan bantuan syaitan, sihir. Ada syirik billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau meminta keselamatan, keuntungan Sebagian berdagang kan begitu, bisnis biar laris kan begitu, digantungkan di pintu bermacam apa namanya itu tolasim atau jampi-jampinya atau azimat-azimatnya, tidak tahu bermacam warna-warni kain ini dan seterusnya. Apa? Untuk menarik apa? Para konsumen atau mungkin pembeli dan seterusnya, biar laris pelaris istilahnya. Ada minasyirk. Karena yang berlaris itu bukan itu, Allah yang mendatangkan keberuntungan Allah mendatangkan kebaikan Allah yang menurut mudarat Allah amma yujibul mutarra idha da'ah wa su' siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kondisi sulit wa su' dan mengangkat menghilangkan su' kejahatan tersebut atau sebagian pindah rumah misalnya kan begitu rumah baru sebelum pindah rumah apa dulu menyembeli dulu. Sembelian untuk apa? Roh-roh halus kan begitu. Takut tidak diganggu jin dan seterusnya. Sehingga darah tersebut juga dikelilingi rumah tersebut kan begitu. Ada seperti itu. Ada syirik, Kena yang akan menyelamatkan seseorang bukan jin, bukan roh-roh halus, bukan roh-roh para leluhur tapi Allah Rabbul Alamin. In aradani Allahu bi khairin, hal hunna mumsikatu rahmati Jika Allah menginginkan kebaikan padaku, apa mereka akan menahan kebaikan? Tidak ada. Jadi semua di tangan Allah. Itulah tauhid. Jadi tauhid bukan sekedar kita hafal tauhid bagi tiga, maksudnya ikhlas, tapi tauhid itu sebenarnya lebih didominasi oleh realisasi dalam kehidupan kita. Kalaupun kita tidak menghafal tauhid terbagi tiga rububiyah uluhiyah, tapi kita dalam beribadah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman. Dalam menghadapi problematika hidup, pacekli dan seterusnya mohon kepada Allah, mencari keuntungan, keberkahan kepada Allah. Bukan pada selain Allah, itulah tauhid. Jadi bukan menghafal wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, itu dalilnya benar, tapi praktiknya bagaimana? Bukan sekedar tauhid, la ilaha illallah atau tidak diamalkan, bukan. La ilaha illallah akan bermanfaat apabila diamalkan dan seluruh amalan kita, hidup kita, mati kita, solat kita, seluruh ibadah lillah kan begitu dalam ikrar kita dalam solat kita, istiftahnya apa? Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan begitu? La syarika lah, enggak ada sekutu bagi Allah. Tapi juga solat dalam berdoa juga kemana mau minta ya kuburan misalnya. Kuburan orang-orang yang mungkin diagungkan dan seterusnya. Sama. Ya, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tidak akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan mudarat. Yang akan mendatangkan kebaikan adalah Allah Rabbul Alamin yang di tangannya seluruh kebaikan. Itulah tauhid. Maka orang yang tidak melaksanakan tauhid terjerumus ke dalam syirik, orang yang jauh dari apa? Dari hidayah. Suatu yang sangat kita ya yang ironis dalam kehidupan kaum muslimin. Dia salat ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin kan begitu. Sering kita dengar seperti itu ya kan? memohon jalannya para anbiya, jalannya orang-orang para rasul kan begitu. Tapi subhanallah. Begitu sedikit dia menghadapi penentukan dalam hidup, kesulitan, ingin selamat, ingin sukses, kemana dia pergi memohon? mencari keberkahan. Kemana? Subhanallah. Dia mengatakan idina nasiratan mustaqim. Bagaimana akan ditunjuki kepada jalan yang lurus kalau dia tidak memiliki tauhid? Oleh karena itu, pelajari tauhid, pelajari akidah, dan amalkan dalam kehidupan kita. Tadi kita katakan hidayah itu apa? Al ilmu bil haq wal amal bihi. Hidayah itu mengetahui kebenaran dan mengamalkan. Berarti tauhid kebenaran berarti pelajari tauhid. Kemudian cukup tidak? I'mal bihi amalkan. Itulah hidayah. Jadi kalau sekedar menjadi tauhid baru setengah hidayahnya. Tapi mengamalkan baru lengkap hidayah kan begitu. Disampaikan lagi bertambah hidayahnya. Begitu seterusnya. Dia menyampaikan pada orang lain akan bertambah hidayahnya Kenapa demikian? Karena yang menunjuki kepada tauhid, yang mengajak pada sunnah, dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan jaza min indillah. Setiap orang yang mengikutinya itu mengamalkan dan mengajak kepada orang lain. Itu hidayah. Maka di antara doa Rasul memohon kepada Allah, nabi zina bizinatil iman waj'alna hudatal muhtadin sebagaimana ya di antara doa beliau Allah ya Allah hiasi diri kami dengan perhiasan iman iman itulah hiasan yang paling indah ya kemudian jadikan kami ya Allah hudat al muhtadin hudat orang yang berikan hidayah orang yang berikan petunjuk kemudian muhtadin yang mendapatkan petunjuk ikhwatal rahimakumullah jadi kiat yang pertama untuk mendapatkan hidayah bertauhid dan pembahasan masyarakat ini luas Pembahasan masalah akidah ini luas. Tidak cukup dalam satu majelis, tidak cukup dalam satu tablik akbar dua jam tidak cukup. Bahkan sepanjang hidup harus dihiasi dengan tauhid. Setiap hari harus menjadi tauhid. Kenapa? Karena setiap hari kita beribadah. Betul nggak? Dan kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Sementara kalimat yang kita ucapkan di akhir kehidupan kita tauhid, mengqala la ilaha illallah dakhala jannah. Kan begitu? khalisan min qalbi barang saya mengucapkan la ilaha ikhlas dari hatinya masuk surga kita tidak tahu kapan kematian datang oleh karena itu kita membutuhkan tauhid karena ini ruh hidup kita akidah kepada Allah seorang yang tidak bertauhid tidak berakidah yang benar tidak tuluskan ibadah kepada Allah orang yang jauh dari hidayah orang yang jauh dari petunjuk orang yang lebih dekat kepada kesesatan bahkan dia telah terjerumus dalam kesesatan karena Allah mengatakan wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, syirik lawannya tauhid. Ya. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ikhwatal iman rahimakumullah, itu kiat yang pertama untuk sementara ya eh, kita rehat sejenak Kemudian setelah itu kita lanjutkan bagi yang ingin mungkin berwudu memperbarui wudunya biar hilang ngantuknya kena pembahasan yang selanjutnya akan semakin seru ya, akan semakin panas. Kendati cuacanya juga tambah panas. Oleh karena itu diharapkan konsentrasinya lebih apa? Lebih tinggi begitu. Nah, demikian ikhwatul iman kita cukupkan sementara begitu juga para pendengar radio uh, eh, Gema Madinah Martapura dan juga Hidayah FM Pekanbaru dan Radio Satu Lombok dari Hikmah rahimakumullah jami'an. Semoga kita senantiasa dalam keadaan uh, husnul khatimah dan juga istiqamah di atas torik-torik hidayah, jalan-jalan hidayah sampai ajal mencampur kita. Demikian wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Naam.